Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, jamaah sekalian yang berbahagia. Akhir-akhir ini banyak kejadian yang terjadi. Baik uh, ada aliran agama yang menyesatkan. Lebih dari itu terjadi teror di Jalan Sarinah, eh di Jalan Tamrin Sarinah, Jakarta. Banyak orang yang meninggal, ada yang meninggal, ada juga yang banyak yang luka-luka berat. Tentunya ini ada kelompok yang bertanggung jawab, yaitu ISIS. Kelompok ini kelompok Islam radikal baik yang ada di Syria, Suriah maupun yang ada di Irak. Dan apa selain itu juga uh, melaksanakan jihad dan amalia tentu ini sangat menyesatkan sangat menyesatkan. Pertanyaannya, bagaimana mensikapi uh, kejadian tersebut, kejadian tersebut yang berkedok Islam yang menyesatkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau munculnya nabi-nabi palsu itu dari masa ke masa ada. Jadi bagi orang yang punya pendidikan dan punya ilmu, ilmu itu sudah tidak pernah kaget. Sudah disebutkan, nanti ada dajajilah, ada dajjal-dajjal kecil. Ada setelah Nabi wafat, nanti ada orang ngaku-ngaku Nabi. Terus ada. Pada zaman Nabi, jangan <laughs> ada Nabi yang sesungguhnya masih ada orang berani ngaku Nabi kok. Apalagi Nabi setelah wafat. Musailamah al-Kadzab ngaku Nabi. Kalau Nabi punya wahyu, dia buat wahyu. Pada zaman Nabi ada orang ngaku Nabi. Musailah al itu membuat wahyu. Penyair hebat dia. Karena dia merasa punya keahlian seperti keahlian Nabi, maka terpacu untuk Nabi itu bukan seorang penyair, akan tapi kalimat yang dibawa oleh Nabi penuh dengan nilai sastra. Al-Quran sendiri seperti apa? Musailamah adalah seorang penyair, sas penyair ulung dia. Sehingga terpacu untuk mengaku Nabi dia pendusta sampai suatu ketika ngomong sama temannya, sama satu sahabatnya tentang keadaan dia waktu ngaku Nabi gimana menurut ente tentang keadaan saya waktu ngaku Nabi ini temannya itu ngomong aku yakin betul kalau kamu itu sebetulnya yakin juga kalau saya tidak percaya dengan kamu mustahil hayal membuat firman waktu datang ada satu ayat alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil alam alam ya, yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alim taran ababil tarmihim bi jarah bi hijaratin min sijil faj'alhum ka ma'kul maknanya itu ada dan indah il il il il dia berkata waqad najalah alaina al-yawm wahyu dia mengatakan telah turun hari ini juga wahyu kepadaku apa itu wahai Musalamah al-fil gajah wa ma adraka mal fil tahukah kamu gajah khurtumuhu tawil belalainya panjang ketawa orang dan terus panjang nih dia membuat syair tambah dihinakan akhirnya orang ketawa ini Sebenarnya dia sendiri yakin kalau orang itu nggak percaya. Cuman begitulah. Itu si siapa itu tidak tahu namanya nggak usah disebut. Itu dia percaya kalau umat itu nggak percaya aslinya. Hanya orang tertipu saja. Nah. Ini masalah ini. Jadi kalau masalah ada orang ngaku-ngaku nabi itu bisa diselesaikan dengan kaidah. Tidak nabi setelah Nabi Muhammad selesai. Hanya orang tertipu saja yang masih mempercaya itu. Pasti dia kurang belajar, nggak punya guru dan sebagainya. Dan dia yang bakal tertipu dengan Dajjal. Dajjal lebih hebat dari itu semuanya. Dajjal gak cukup ngaku Nabi, ngaku Tuhan. Orang hamil bilang lahir, lahir kok. Gak hamil, hamil. Mati, dihidupkan. Tumbuhan langsung gede. Dajjal dipanggil orang di Amerika. Datang sekarang ke Amerika langsung. Datang ke Jepang, lompat ke Jepang langsung juga. Orang pada percaya kalau Dajjal itu tuh Tuhan. Karena bagaimana tidak percaya? Orang lapar, ah Kenyang kamu nanti. Sakit, sembuh. Buta, sentuh matanya, terbuka Orang ber, percaya kalau Dajjal itu apa? Tuhan. Karena begitu sudah saja Tapi ahli iman tuh ngerti orang berpikir. Lah kalau ente Tuhan, lah kok mata ente sebelah? <laughs> Sebetulnya ngaku tuh, yang mempercaya itu sendiri bingung. Ente nyembuhkan orang yang buta, kenapa mata ente sebelah kayak gitu? Sebetulnya tidak percaya kalau itu Tuhan, cuma dikuasai oleh hawa nafsunya. Tidak punya guru, tidak punya iman sebelumnya sehingga kemakan. Sama hari ini. Oh, aku percaya kepada nabi palsu. Orang akhir zaman ini, ini selesai. Itu paling gampang. Kalau orang ngaku-ngaku nabi itu enteng, mudah dijauhkan. Yang menjadi masalah itu yang ngemas pemikiran itu loh seolah-olah Islam oh, orang itu. Sehingga muncullah orang-orang seperti yang ditanyakan. Orang-orang pembunuh, perampok atas nama dakwah, membunuh. Kita tidak mengarah kepada namanya ISIS saja. ISIS itu kan salah satu bayi yang dilahirkan oleh kelompok tertentu. Makanya kami lebih luas pemandang. Cara pandang kami lebih, kami pandang ke Allah lebih luas lagi. Kalau ada ISIS, maka ISIS adalah salah satu bayi yang dilahirkan oleh kelompok yang dikit-dikit mengkafirkan. Dan apakah anak itu diaku atau tidak ini urusan ente. Urusan ente yang telah melahirkan itu semuanya. Orang orang Islam kok dianggap kafir gara-gara tawasul kafir, gara mulut Nabi syirik, gara ini. Ya, itu, itu bubit dari itulah. Makanya ISIS itu adalah bayi yang dilahirkan oleh kelompok-kelompok yang dikit-dikit melihat orang Islam yang lain sebagai kafir. Sebab buah daripada kemurtatan boleh dibunuh dan boleh dibom. Sampai kuburan di Yaman itu diobrak abrik. Orang meninggal masih diambil, diobrak abrik. Apa urusannya dengan orang mati? Karena mereka punya keyakinan katanya ini adalah kesyirikan ada di sini. Lo itu loh yang suka mensyirik syirikan itu adalah mboknya itu. Ada sebagian orang langsung mencaci urusan ISIS-ISIS saja. Oh bukan, permasalahannya tidak sampai di situ. Ternyata yang suka mengkafirkan, oh nah, ISIS gak bener, gak bener. Oh tapi dia lahir dari perutmu itu. Dari pemikiranmu itu. Dan berkembang loh itu ya dari mulai dari abad ke-7 itu mengkafir, pengkafirannya hanya urusan tawasul, maulid. Sekarang berkembang. Lihat ceramahnya pun begitu, malam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Mengkafirkan pejabat-pejabat karena Pak telah memberikan hukum selain hukum. Faulaika humul kafirun. Hukum-hukum Allah yang tidak menjalankan hukum Allah adalah kafir langsung. Sak presiden kafir ini kafir. Loh, kok enak? Tidak mudah kita mengatakan presiden itu kafir atau mau gubernur kafir gara-gara menjalankan hukum selain hukum Allah. Dayat wa ulaika fasikun. Bisa saja mereka tetap dalam keimanan karena sistemnya seperti itu. Dia mengingkari, tapi iman masih ada. Kalau fasik, ya seorang pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam, tapi dia masih percaya syariat Islam Islam adalah syariat nomor satu, dia tetap iman, cuman fasik. Faulaika bul fasikun. Ayat kan kita. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Ada tiga martabat. Kenapa kita ambil satu saja? Lalu mengkafirkan pemerintah, kafir, kafir, kafir. Lu kok enak? Lah, dari sinilah muncul lahirlah bayi-bayi pengebom tuh. Kalau seandainya anak yang ngebom itu kemarin duduk dengan seorang guru yang ahli istiqomah, itu saudaramu. Kalau dia sesat, bawa kepada kebaikan. Tidak akan ngebom. Itu namanya salah berpikir, bukan salah orang tersebut. Dia adalah orang-orang awam sekali kok. Yang masuk dalam itu semua adalah orang yang awam, bukan termasuk bukan mm, tercatat di sebuah pesantren dia adalah yang rajin ngaji, khusyuk, berbuat baik banyak dengan orang, bukan. Adalah orang-orang awam yang tidak tahu siapa dia. Capek hidup, ayo bang surga, bidadari sana dapat surga, surga, surga. Jadi sehingga kalau bicara kami tidak akan mengarah kepada ISIS. Nanti takut orang hanya ngurusi ISIS tok saja, sementara nanti akan tumbuh hal-hal yang macam-macam. Dan bisa saja pengebom itu tidak ada hubungannya dengan ISIS. Rupanya adiknya ISIS mungkin itu ada. Lahir dari ibu yang sama tadi yang dikit-dikit kafir itu sesat. Kok ada masjid di bom? di Cirebon waktu itu di kantor polisi? Ajib. Gimana? Dan waktu itu ISIS belum ada itu. ISIS belum keluar itu. pengeboman sebelumnya di mana itu? Sebelumnya ada pengeboman-pengeboman juga. Tidak, ISIS belum ada suara. Jadi kita tidak berbicara tentang ISIS secara khusus. Agar tapi ISIS juga, semuanya itu adalah saudara-saudara kita yang kepleset. Kita tarik, ayo. Mereka cara salah berpikir, salah cara berpikir mereka. Kalau seandainya mereka duduk dengan orang yang benar cara berpikirnya, tentu keberaniannya akan diarahkan kepada perjuangan yang benar. Kalau seandainya itu yang kemarin itu misalnya, subhanallah, kan dengar seruan, ayo kita jihad di Palestina sana. Oh, salah, aman dia. Tidak rugi matinya di sana. Disanjung oleh malaikat, disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Belum belum lagi nanti ada, oh, tapi kan kadang-kadang bisa buatan Yahudi dan sebagainya. Loh kalau kalau Yahudi orang di luar Islam membuat seperti itu dari dulu sudah tahu kita. Cuman kita tidak harus begitu. Tidak harus kita menisbatkan urusan ini kepada Yahudi, Nasrani. Tidak. Dari Nasrani, Yahudi sudah dari dulu Al-Quran sudah menjelaskan walantar atau angkal Yahudi walan Akan tapi kita lebih ngurusi rumah tangga sendiri itulah ada pemikiran-pemikiran yang di dalam Islam yang mengajak orang untuk teror ekstrim. Itu ada. Kita selalu menisbatkan kesalahan itu kepada orang di luar sana orang di luar sana memang mereka tidak rida dengan Islam tentu akan membuat bermacam-macam upaya untuk menghancurkan Islam iya akan tapi kenapa kita tidak sibuk ngurusi rumah tangga sendiri di dalam rumah kita ini ada salah cara berpikir mulai dari anti madhab, anti ulama, anti wah macam-macam anti sufi wah, pengkafiran mulai kafir, kafir, kafir setelah bicara tentang ini kafir, syirik bicara bab lain, bab rintah, bab murtad Orang murtad adalah orang keluar dari iman. Dia syirik. Hukumannya orang murtad adalah dibunuh. Hmm. Bacanya sepotong-potong langsung angkat pedang. Sehingga punya fatwa boleh dibunuh orang di dalam masjid. Lulu, astagfirullah. Jadi pandangan kita harus lebih ke dalam diri kita sendiri. Jadi ada yang lahir dari orang-orang dari dalam Islam itu sendiri. Islam yang salah pemikirannya. Dan kami selalu menjauhkan bahwasanya apa kesalahan yang ada di dalam Islam dihubungkan dengan orang di luar. Kita selalu menjauhkan. Misalnya ada sekelompok, oh itu adalah ada konspirasi dengan Yahudi dan sebagainya. Tidak, tidak bisa seperti itu. Mohon maaf, tak kelompok yang mencaci sahabat Nabi, kelompok yang anti ahli bait, kelompok yang dikit-dikit mensyirikkan, membid'ahkan, lalu kita katakan, itu adalah ada kerjasama dengan Yahudi. Oh, tidak. Saya tidak pernah ngomong begitu. Sebab ada di antara mereka yang benci juga dengan Yahudi. Yahudi jika mereka dengan keyakinan bahasa ini benar gak ada hubungannya dengan Yahudi bahkan ada sebagian dari kita menduduh itu karena dibayari kasih duit dan sebagainya oh jangan ngomong gitu jangan ngomong salah berpikir dia ada di antara mereka berjuang juga sampai rela mati loh dia jangan selalu menisbatkan kesalahan ke orang lain ini adalah kita tidak maju nanti di kita ada kelompok yang suka mencaci kaki, mengkafirkan, merusak masjid itu. Oh, itu Yahudi, Yahudi, Yahudi. Loh. Kita salah di dalam rumah kita ini. Jangan dihubungkan dengan Yahudi-Yahudi dulu. Yahudi dari dulu, iya memang sudah. Gak seneng. Akan tapi salah pemikiran di dalam Islam itu sendiri. Kalau kita katakan, wah ini adalah kamu dengan Yahudi. Dia bisa marah. Oh, saya paling benci dengan Yahudi. Dia ngomong gitu. Bahkan dia rela mati untuk berperang dengan Yahudi. Rela. Karena apa? Dia orang awam yang salah cara berpikirnya. Dicekoi oleh pemikiran-pemikiran salah. Sehingga dia rela ngebom, bunuh diri dan sebagainya. Atas dasar jihad. Allah. Dan dia yakin dia keluar duit bahkan di antara mereka. Kalau dikatakan wah karena kamu dapat duit banyak ya kiriman dari negeri anu sana dapat duit dapat duit. Tidak boleh kita ngomong gitu. Bisa saja oh enggak. Alhamdulillah saya tidak keluar saya tidak menerima duit. Bahkan saya keluar duit. Ada mereka keluar duit. Ayo coba sedikit cerdas kita mencermati permasalahan di dalam rumah kita sendiri ini. Kami seru kepada aparat pemerintah. Kapolri dan yang yang lain sebagainya cermati ada kelompok-kelompok ekstrim yang muncul di dalam tubuh umat Islam tapi bukan Islam itu salah berpikir Islam indah kita adalah Islam ahli sunnati wal ja'ata wal eh, jamaati al asyari sufiati dengan dunia tasawufnya tuh tasawuf itu apa sih tasawuf coba mengajari kelembutan hati kasih sayang nggak akan kebayang membunuh apalagi ngebom Gak kebayang kalau kenal dunia tasawuf. Mana rahmat, mana kasih sayang. Cermati untuk orang yang dikit-dikit ahli tasawuf syirik. Ahli tasawuf pembawa bid'ah. abu tasawuf menyerang, menyeru kepada kesyirikan. ini inilah orang yang suka mencaci maki ini adalah bibit. Nggak usah bicara tentang ISIS. ISIS di negeri dan sana. Akan tapi muncul orang-orang semacam ini. Tolong cermati. Mana keindahan setelah itu? Jika orang dikit-dikit dikafirkan dan dikafirkan. Sikap kita adalah kembali kepada manhaj kita. Manhaj ahli sunnati wal jamaati. Tengah. Asy'ariyati dengan pemikiran akidah yang jelas. Sufiyati yang mengajarkan kasih sayang dan kelembutan hati. Tapi tetap punya akidah. Kalau kita mengatakan orang Yahudi keluar dari eh, kafir, orang ini itu wajar mengatakan. Itu adalah hukum Masalah akidah, ini kafir, ini muslim, ini kafir. Tapi bukan berarti kita ngajak perang. Wah, orang kafir sendiri tidak boleh lo kita bom. Lah kok orang Islam dibom? Ini gimana cara berpikirnya ini? Islam, hei orang di luar Islam, Anda tidak usah ragu. Dan kami tidak pernah merasa perlu perang kepada Anda kecuali karena kesalahan misalnya Anda memulai dalam peperangan. Dari dulu orang Yahudi dan Nasrani tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dan Nabi pun mengizinkan mereka hidup bersama Nabi. Asalkan jangan membuat keonaran. Sehingga hidup berdampingan antara orang Islam dengan Yahudi wajar. Masalah keyakinan, kita tidak bisa kebawa kepada keyakinan mereka. Menghukumi seseorang keluar dari iman seperti orang Yahudi dan Nasrani bukan berarti kita harus perang dengan mereka, tidak. Sebetulnya sebaliknya juga serupa. Orang Yahudi dan Nasrani menghukumi orang Islam adalah sebagai seorang yang kafir. Mengatakan ini adalah keluar dari iman adalah kaidah masalah keimanan. Tapi setelah itu bagaimana interaksi dengan mereka adalah sebagai manusia yang hidup di semesta ini. Kita harus tolong menolong dalam kebaikan. Kalau dia sakit wajib kita kasih obat dan seterusnya. Tapi tidak boleh campur aduk urusan keyakinan itu. Nah, ini dengan orang di luar Islam saja Nabi Muhammad mengajarkan kelembutan. Di dalam peperangan pun bagaimana Nabi menyebutkan. Kalau dalam peperangan yang dahsyat di medan laga harus ada aturan perang. Jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh perempuan, jangan kau bunuh sipil. Jangan kau bunuh orang tua. Lah ini siapa yang dibom kemarin itu lihat? Pendidikan dari siapa itu? Kalau di Disebabkan kepada Islam memang itu muncul di dalam Islam tapi bukan dari Islam. Harus paham makna ini.